Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatu saminatu an jumhuril ulama aktsarihim rahmatullahi alaihi majmain. Wal maqalatu timakala saminatu kang kaping 8. Iku an jumhuril ulama saking mayoritas ulama, akeh-akeh ulama, eh aktsarihim tekse akeh-akeh ulama. Rahmatullahi alaihim ajmain utawi rahmati Allah wa alaihim muga-muga ing atase para ulama ajmain halis kabeh ulama. Rupane makalah ngeten. Inna wa sa'atamna wa ta'ala yuk akroma Iku mulia sop Allah nabi yahu ing nabi ni Allah Rupanya Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam anas bi khomsi karomatin Yang lawan lima biro-biro keramat Lima biro-biro kehormatan Manane karomat itu kehormatan, kemuliaan Akroma Nah, keramat Jawa itu orang-orang iso miber itu Keramat itu kacau bahasanya Keramat itu maknanya apa kehur? Matan. Akramahu mulyakno sapa wa ta'ala ku ing Nabi bil ismi kelawan asmane jenenge Muhammad. Muhammad itu orang yang perilakunya terpuji. Wal jismi lan jisimi. Perilakunya ya terpuji, fisiknya juga terpuji. Jadi rano nabi ku pijak atau elek ora ono. Sake isin di nabi elek. Jadi kafe nabi ku ganteng loh? Ganteng sempurna. walatoi lan peparingi. Bahkan Nabi kun untuk rahmat malih wal khotoi. Lancarane salah ya. Jadi umpama salah itu jadi api ya. Warida lan ridane. Amal ismu anapun utawi asmane ku ngene, fana damu manggil sapa wa ing nabi birisalati kan kasebut rasul. Mesti ora dijangkar jenenge tapi disebut ya yuhar rasulu. Walam yunati hilan ora ngundang sapa Allah ing nabi bil ismi lan asmane kamanada. Kaya oleh ngundang sapa Allah jamil anbiya ing sakabehane pira-pira nabi. Alaihi salam. Misla Adam sepadane Adam, manuh Ibrahim, makhirihim Kala ta'ala fi kitabil aziz ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika. Ya ibar rasuhi rasul wong sing diutus Allah balik nyampe no siro mak ing unzila kan den turun apa ma ile kamaring siro. Tetes eh, dados mboten pakai ya Adam ya Nuh tapi khusus kanji Nabi pakai rasul. Wahai hadza utawi iki ku fi waqti inzaril wahyu ing dalam waktu turunnya wahyu. Amma waktu muka hafati anapun waktu ngedeng, muka itu e, melihat cara berhadapan-hadapan. Pakola kau dawuh sapa taala li nabi na berapi kita lelatul mi'raj nang bengine mi'raj dawuh ya Muhammad ya Muhammad sal jalu asira toh mongko tiga isiro. Wa amal jismu anapun pun te jisim Faida da'a mongko nalikane Undang sapa nabi sallallahu alaihi wasallam. Undang sean yang perkara. Fa aja apa mongko mesti jawab apa sek wa yang sek binafsikan awak dhewe nek sean usang nabi. Jadi fisik apapun atau materi apapun yang dipanggil Nabi, maka materi itu akan melakukan sendiri tanpa menunggu eh, sohibu materi tadi, sohibu saya tadi. Enggak kalau terang. Walai mafalan orang lakoni sopa Allah dalika mengkono mengkono ikilah keramat awatil kal karomat lisa iril ambia maring sekabiannya biro-biro nabi. Wadali kami sali utem kono kono kpu anda usah temen kanji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iku roda, iku balik sopo Nabi. Aina kota tada, ing meripate kota tada. Bacaan sakotat usen to ceblok apa inu kota tada ila khutbihi maring ne kota tada. Wanah widalik badane mengkono mengkono kpu. Wa amal atau pun utawi atau atau peparing. Iku fa'atahu mongko paring sapa wahu ing Nabi bila soalin kan tampun jaluk. Kuala ta'ala inna a'toina kal kautsar. Kowe tak kei rego kausar. Wa qala ta'ala wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Kan bakal paring kaing sira sapa rabbuka pengiran siro fatardo Muka dadi ridho siro Wa mal khatawana penutai salah iku fadikrul afi. Salah nabi iku Ya, maksudnya keceluk salah, jadi ya salah kurang mesti salah tenan keceluk salah, utawa kontaknya ora pas, Mungkin kalau terang. No. Wa amal khoto'u anapun ti salah iku ngene fadikrul afi mongko nyebut kang ngapura nyebut di ngapura qabla dzambi sedurunge dosane Nabi haitsu qala sekirane dawuh sapa taala afa Allahu angka afa nyepura sapa Allah Allah angka sange sira ae mate kese perkara waku akan tumi apa ma mingka sangi sira mintar kil doli sange ninggal barang sing utomo utama lalan tegese barang sing utomo utama Wa amar ridho anapun te ridho ngene falam yaruda mongko ora nolak sapa wa ing atase nabi fitya atau ing fitya nabi wala sota kota ulan ora sota koe nabi. Wala nafaqata ulan ora koe nabi. Kama koyo oleh nolak sapa wa ing sota ala sairil anbiya ing atase sakjane pira-pira nabi. Fa inna nabiyya wa kaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhuha iku wis ngurbakno sapa nabi. An ummati sang umati nabi masyur ya Nabi nanti nyembelih wedus sekali di sebelah jambak yang satu kangge keluarganya yang satu dari semua umatnya yang tidak mampu nabo korban ikut jenis doha nabo an umati lalu rasa kuat korban harus digantini kanjeng Nabi fahmi inan Nabi doha nabo an umati jadi sing kuat di korban dewi sing rakuat kuat kau tahu di di nabo apa wa kafaro lan bayar kafara sapa nabi an umati sang umat nabi bisa babil jima iklan sebab jima Mesti jima umat iku fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Ono nek mung mengi kula terangaken dados iki penting sangat ya dados uh, pertama cara kaidah fikih begini. Jadi kalau menyebut angka itu tidak mengikat. Menyebut angka itu jadi zikrul adat ya ini ku laisa ya, fi hasrin. Jadi menyebut adat itu bukan berarti membatasi. Karena nyebut adat itu hanya untuk yang mudah diingat atau memudahkan diingat. Jadi kemungkinannya dua, yang mudah diingat atau memudahkan diingat. Tentu keramatnya Nabi itu ribuan. Tapi kenapa di sini disebut lima? Karena ini supaya yang mendesak diingat atau yang mudah nopo diingat. Itu kaidah. Sehingga dalam disiplin ilmu usul fikih, kalau misalnya Adi Nabi kadang memberikan gini ya, siapa saja yang sholat lima waktu, maka dia masuk surga. Tentu maknanya ya sholat lima waktu dan tidak zina, tidak mengkafirkan orang mukmin, tidak mendolimi orang lain. Tapi Nabi tidak membuat sekian catatan, cukup menyebut siapa saja yang sholat lima waktu. Karena adat yang disebut di situ tidak harus mewakili semua catatan, tapi itu yang pokok. Sehingga nggak bisa tuh sampai berkeyakinan Nabi kemudian lima keramat. Terus ini inna woha akrama nabi Muhammadin bihom sinawa wa karamat itu salah. Terus ini ada beberapa keterangan yang sakit ditambahkan begini. Muhammad dan itu kan nama ya. Rungono ben zaman kulino roh bahasa Arab. Muhammad dan itu nama sangka nama Muhammad yuhamidu tahmidan Muhammad yuhamidu tahmidan. Terus Berarti sing faile fahuwa Muhammadun apa? Fahuwa Muhammadun wa zaka Muhammadun ini rumakno. dan ada di pemimpin Islam bisa sorok, orang bunga bengok tok orang bisa sorok. Bahaya ini wah. Bahayanya begini karena rumah ya. Terus alam itu ada dua. Tak warai ngaji zaman ada alam mangkul, ada alam murtajal. Alam mangkul itu alam yang sebetulnya lafat itu tidak alam, tidak sebuah nama. Tapi ada kata kerja yang ditafauli. Ditafauli itu diharapkan baik. Apa? Diharapkan baik. Misalnya orang Jawa namanya kan harto. Ya. Nak menusuk banyak apa? Harto. Jenenge bagus. Menabin kelakuannya. Ape. Jadi kelakuannya bagus. Paling gak nih pondok rana iki lah diceluk Gus Gus. Nomor jenenge napa? Nah, itu kan Kau kalau dikonco kebumen, jenenge ikut Agus. Kau bapak ikut dendam zaman mondok iku ora celuk Gus. Awas anakku tak no Agus. Jadi orang anak jelas diceluk. Tadi <laughs> oh, ojo ditambahin, nak ditambahin diceluk tambahan itu Agus dok Ben mau tidak mau. Ya. Sehingga nama-nama seperti itu bagus, terus Harto, terus Gede, terus yang angel yaitu bejo itu nama-nama yang sebetulnya tidak murtajal ya, tapi mangkul karena ada harapan supaya mananya seperti itu. karena kemudian Muhammad itu maknanya yang terpuji. Nah itu karena Nabi itu satu faktual, satu fakta. Tentu itu tidak sekedar harapan, memang pasti nyata. Makanya disebut wasami hida wadotihi Muhammadan anahu satu matu ubah. Jadi ibunya Nabi namanya Aminah, Aminah nanti kalau anak kamu ini lahir, kamu beri nama Muhammad dan orang yang terpuji karena memang semua perilakunya terpuji. Rongono ya. Tapi tentu Nabi sebagai hamba yang baik, dia juga pemuji, beliau juga pemuji. Makanya beliau namanya juga Ahmadu. Ahmad itu muji sopo ingsun. Jadi kalau sampean bilang alima ya ya alima ya alamu ilman. Kalau untuk ingsun kan ya alamu menjadi apa? Alamu saya tahu. Ya dribu menjadi adribu saya mukul kan gitu. Nah, kanjeng Nabi bin Nisbat ilallah, hubungannya dengan Allah tentu beliau bilang Ahmadu saya memuji. Mana ini Ahmadu Woha. Sehingga namanya Nabi itu Ahmad dan Muhammad. Rungokno ya. Nah karena namanya Nabi itu nama yang mangkul, Rungokno ya. Nama yang mangkul, maka kitab-kitab Taurat yang kodimah yang dulu atau kitab Injil yang dulu itu ya bukan berarti terus di Injil ditemukan kata Muhammad atau Ahmad, tapi yang maknanya sama. Makanya misalnya di bahasa Ibrani itu ada kata Farkolit, ada kata Yuhanna. Yuhanna yang maknanya ya Al Muhammad, orang yang di uji. E, makanya ini penting saya utarakan. Jadi kadang-kadang orang-orang orientalis bilang nggak ada ceritanya di Injil kuno pun ada kata Muhammad. Tapi ada kata Farkolit, ada kata Yohana. Dan di situ menunjuk satu nabi akhir zaman yang perilakunya nopo terpuji karena nabi termasuk jenis alam mangkul eling nopo alam mangkul. Kali-kali ngaji nahu, si benro, bentong. Karena ini penting karena ini persyaratan jadi ulama. Kenapa? Persyaratan jadi ulama. Orang orang yang kitab syarat ulama itu yang panggung, terus maca ini, penampilan ini, terus intonasi suara ini, itu jadi wong, wong lomba, paham ya? Syarat ulama ya alim itu aneh-aneh. <laughs> syarat ulama ya alim. Nah, syarat wong lomba dan penampilan, apa? Nah ini penting saya utarakan. Nah, Gue mau bar ngaji alim, tak jamin. Paling enggak dibanding tanggamu sing alim. <laughs> nah, karena nama ini nama Manggol, Rono ya nama Jeling ya. Eh, nama Manggol. Maka namanya Nabi itu bisa banyak sesuai sifat atau perilaku atau status atau sesuatu yang pernah dilakukan Nabi. Saya ulang lagi ya, karena nama ini berdasar fakta atau berdasar perilaku atau prestasi, maka nama Nabi ini bisa banyak sesuai prestasi yang pernah dilakukan Nabi. Makanya Nabi sering ngintikan anal mahi yamhu bi al kufra. Saya ini pelebur anal mahi yamhu bi al kufra yang dengan saya ini kekufuran menjadi hilang. Wa anal hasir alladhi usharul ambiyah tahta kodami. Wa anal akib alladhi yakibuwa hubihi ar-rusul. Saya ini hasir karena semua orang nabi nanti digiring di bawah benderaku. Wa anal akib, saya ini penutup karena saya menutup para nabi. Makanya nabi menyebut sekian nama. Anal hasir, anal mahi, anal akib. Paham ya? Karena tadi nama itu berdasar apa? Eh, berdasar perilaku atau pres. Kasih kak sampean ini selain dinamakan jenenge mutalim orang belajar. Terus ya itu ya sudah mutalim terus ada status lagi karena ya hiburan orang yang nyari hiburan ada status lagi dan variasi metu kok bucu ngaji eh, penghindar jenama gitu, mau itu kan statusnya banyak jadi karena semuanya berdasar mangkul apa berdasar apa mangkul kayak orang orang lomba pidato ya gitu siar Islam makanya di podium di syuting TV ya namanya siar jadi di hatinya mungkin ya ono niat mergawe pintu umroh mungkin dengan hatinya ono niat pengen mungkruli tanggane macam-macam Ya terserah makanya terserah niat tuh karena di sini sebetulnya alam ini dibikin untuk untuk mangkul. Karena al alam mutawahir wakulu kullu mutawahir hadis. Tapi bisa aja ikhlas bener-bener ingin siar daripada TV didominasi hal maksiat terus ingin menampilkan ketuaatan ya bagus kalau gitu. Dan itu semuanya mungkin karena alam ini mangkul-mangkul itu satu bahasa itu diciptakan satu perilaku. Makanya Nabi disebut Muhammad Mahi Akib Napa ha? Hasir. Bahkan eh, sebagian kitab-kitab manakib menyebut Nabi itu ala Nabiina, apa? ini raufir rahim karena Nabi juga disifati Allah Lakodijakum rasulum min anfusikum azizun alihi ma harisun alikum, bil mu'minina raufur rahim. Karena banget walase ning umat disebut rauf. Banyak kasihnya disebut rahim. Maka di sini kelihatan bahwa nama-nama itu berdasar makna. Makanya Allah punya berapa? 90 sembilan karena sebetulnya nama-nama itu ya memang begitu misalnya Ar-Razzaq siapa yang nggak tahu kalau Allah itu pemberi rizki Al-Wahhab ya memang Allah memberi Al-Hadi memang Allah memberi petun petunjuk maka teman-teman yang ngaji di sini kok jenis Sartono tenang saja Jenis ke ya tenang saja. Nah aku sudah di kiai, terus banyak orang ngaji kamu, jenenge syekh. Karena pengajar kiai itu. Ya sudah, gak masalah. Nama Anda masih bisa ditambahkan. Nanti kalau kamu nakal ya pembawa istri orang. <laughs> Jadi, makanya kamu tidak usah tidak usah frustasi dengan nama yang sekarang karena nanti tetap ada tambahan-tambahan itu. Ya misalnya jenengam itu ya wow saya jenengmu Sartono bawa Kijo gitu. terus tapi ternyata ke apal Quran alim nanti dia dipanggil di akhirat wahai pengajar kitab Ikhya Ulumuddin datanglah <laughs> wahai teko ada jadi jeneng kampungannya hilang no? lain nak jenengmu Arab wapi ya tapi jebule kelakuan era karu karu karuan Abdul duplikat yang enggak di Baghdad kelakuan kok ngono iku piye gitu. <laughs> Padahal jenengnya apa Abdul misalnya Qadir aslinya apa? Duplikatnya wow alam. Gitu. Nah makanya saya itu berpendapat, ini rumah Allah tenang ya, nama itu berdasar status atau tafaul. Kalau tafaul artinya belum terjadi tapi berharap demikian, kalau status ya tentu memang itu kenyataannya. Nabi adalah Ahmadu pemuja kepada Allah. Jadi apa? Alima ya alamu untuk ingsun a'lamu. Berarti Ahmadu saya memu memuji. Tentu Nabi selalu muji Allah Ta'ala. Dan beliau juga Muhammad orang yang dipuji. Karena semua perilakunya mencerminkan hal-hal yang terpuji. Karena orientasi beliau adalah mengembalikan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ngajari manusia sujud, baca tasbih, baca tahmid, baca takbir. Andai kan orang anut Nabi itu serana wong ujuk. Iya tuh, calon presiden berdebat podo-podo muji Allah. Kitalah yang dijadikan sebagai presiden. Allah saja yang berkuasa. Sebetulnya kita hanya penjual apa gitu, <laughs> misalnya kan. Ya. Yang satu ya gitu. Panasnya muji Allah, dan ini enggak muji dirinya sen. Kan pusing jadinya. Semua dia itu andekan eling Allah itu rano ujub, rano kumuluhur. Allah yang menjadikan saya alim. Allah yang mentakdir saya mengajar. Allah yang bisa menjadikan saya bisa baca kitab. Sing belajar ya gitu. Allah menggerakkan hati saya datang ke pengajian, bukan datang ke dangdutan. Allah yang menggerakkan hati saya Oh, itu kan langsung Allah tok yang hebat. Kita hanya sebagai objek asar kudratnya Allah Ta'ala. Nanti orang tak kabur itu karena kamu mensifati diri kamu sendiri. Makanya disebut anania. Anania itu ego, melupakan Allah Ta'ala. Indonesia begini karena saya. Oh, Indonesia gini karena saya. Sing sitok, sing tukang kritik. Tanpa tak ingatkan, nggak tahu ini. Presiden nggak tahu apa-apa. Dia tahunya setelah baca buku saya. Terus kan saling kritik. Ya kacau kalau seperti itu. Itu pangeran Raono seperti itu. Yang ono itu anania apa? Sifat ego. Makanya dalam ilmu tasawuf yang harus dihilangkan apa? Sifat anania keegoan. Karena yang hakikatnya wujud, yang hakikatnya terjadi adalah kabe iro datuwa, kersane Allah. Sehingga setelah seperti ini ya, yang alim ya gak mau luhur, karena yakin semua itu digerakkan oleh Allah Subhanahu Nah itu dilatih, nah, itu namanya Ahmadu. Makanya setiap nabi itu mesti fahami dawah bima huwa ahli. Pertama pasti memuji Allah. Sampai nanti ketika kita masuk surga pertama ngomong apa? Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahdadiya laula an hadana Allah. Ya Allah matur nuwun jenengan kasih hidayat kalau ndak ya saya tidak tahu ini. Jadi maka nanti di surga pun wiridannya sama dengan di ngaji sini. Mereka sebenarnya nak sembuh suarga yang ngaji tentang wiridan. Kita wiridannya bodoh. Mana dilatih saya ini. Insya Allah sobat aram tu swargo lali. <laughs> Mereka wiridan yang saya ajarkan itu nggak bisa dibaca di neraka. Dan saya emang nggak terima kalau itu dibaca di neraka. Karena itu wiridannya ahli swargo. Aku raro malaikat itu posisinya saya gitu loh sini, sebuah seneng raro. Kemungkinan ini sinis, gayanya kayak ahli swargo, itu ya kemungkinan. Tapi saya yakin tidak, malaikat kok hasut itu sapopo gitu ya. Atau kemungkinan dia seneng, seneng dianggap pelatihan, calon ahli surga, maka latihannya ya gaya ahli surga, kayak pramuka lah, sudah latihan dulu. Karena nanti di surga lihat wiridannya tadi, da'wahum fiha subhanaka wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi nanti wiridannya sama seperti kita. Bahkan keren wiridan kita zaman di dunia. Karena apa? Prestasi surga yang keren itu ternyata merujuk wiridan kita di dunia. Jadi nanti apa dokumen di akhirat itu keren dokumen di dunia. Kenapa? Surga yang begitu hebatnya itu merujuk prestasi yang di dunia. Jadi misalnya kamu dites nanti, cung mau alhamdulillah kamu baca. Saya alhamdulillah la ilaha illallah akbar. Terus tahlilan kemana? Maksudnya asli, tahlilan asli orang karena orderan pitung dinane mayat asli. nggak jadi sensitif kok. Tahlilan asli maksudnya memang mentalnya tauhid, paham ya? Nah acara wong mati kan seremonial. Aslinya orang bentah lil diundang terus. Makanya aku abis sing kritik tahlil ada setuju, Ngiling pangeran wong tadi diundang. Abis sing kritik tahlilan aku ya kudu gue. lo wong wiridan kok dikritik gue lah opo. Cara wah rasanya sing biasa, Wah rasanya biasa bilang mestinya Mestine yo isin to. Kena di kiai kok tahlilan nih tonggo bitung dino gede gede tenanan nih bebo nangis. mestinya izin dia tau ngono tenan ta orang ning omah. Ngono nang pedak ono order. Bareng sing udah mau melarat anggap sidik-sidik, bareng sing suka semangat. Iku apa-apaan. Sing kritik ya padha dene, ora dangdutan, ora gaplenan, nora dugem kok di kritik. Memangnya dilapatno kalimat apa? Wis biasa wae cara kula. Kula ketemu ngritik tahlilan bolak-balik. Cara kula Gus adat ngono ora ono sunah Nabi, ora ono bingus, koyo ora ono hadise. Aku ya mending aku ya, ya yes, gue ngeritik ngono iku ya ora ono hadise. Nabi ora ngajari. Nabi ora ngajari cangkem elek. Terus padha ora ora e bandar ora usah iki ya udah bandar ora usah. Hmm, padha papoh ngene iku ya ora ajarane Nabi. Tapi kamen wiridan tahlilan pedak ada wong ngundang ya ora ajarane Nabi. Nabi wiridan fi kulli khinin wa zaman setiap saat. Tepaan pasti ku diundang wong yang akhirnya wiridan ning tonggo. Ora lah ya wiridan ning dalem ngeling Nabi, eling pangeran. Aku kan gak ana orderan kok prospek ya tenanan. Nah diundang tamu suka penampilan. Kan itu tamu melarat terus tangi turu gak salin santai. Tapi nak diundang tamu kabupaten jasa nuwas <laughs> ono ono mana mau semalek atas gue yudoi wono ono mana jadi kulo tuh kadang kepet jasa selalu atas malaikat serasa Lha kula sering macet loh, nabe pengiran, jangan ngarep muera atau macet. Jangan kira saya tidak pernah serbanan, gue sering serbanan, tapi pas sampai pengiran mawon, sampai sampai ada serap sah. Lalu beberapa kali sholat sampai pangeran, kayak nggak serban, tapi sampai pangeran, sampai anu wedi gua. Tapi suatu saat mungkin aku tua menowo, tapi tapi kemungkinan itu kecil, tapi ya mungkin. Jadi jelas kalau sering, sampai pengiran tuh nggak sering. Sering kalau, saya aduh, sholat di ambil pangeran, nggak asik. Gitu. Ya saya ulang lagi ini penting karena nama dari semua ini adalah dari kata mangkul apa? Mangkul itu lafat yang dipindah berdasar fakta. Makanya langit yang kita lihat di atas itu bahasa Arabnya sama. Sama itu suatu yang di atas. Orang Arab bilang apa? Sama. Makanya Allah Ta'ala bisa disebut apa? Allah Ta'ala wa sama. Sama maknanya lu, luhur. Paham ya? Makanya suatu yang di atas disebut apa? sama. Sajaroh itu maknanya sesuatu yang berkembang. Pohon itu kan berkembang macam-macam. Orang Arab nyebut apa? Sajaroh. Kayak ini namanya apa bahasa Arab? Sa'ah. Sa'ah itu karena menunjuk wak waktu. Jadi semua bahasa itu sebetulnya menunjuk alam mangkul. Manusia namanya insan karena suka lu lupa. Hati namanya kolbun karena mulak malik. Ya sudah seperti itu. Nah, jadi makanya terus kita menjadi tahu Nah berhubung Nabi itu ada sekian status yang pernah beliau capek, termasuk yang paling fenomenal tentu menghapuskan kekafiran, paling tidak secara ilmu. Kan faktanya masih ada kekafiran sampai sekarang. Tapi andaikan orang pakai ilmunya Nabi, pasti kekafiran itu hilang. Maka Nabi menamakan dirinya anal mahi alladhi Yamkubi al kufro. Saya ini pelebur atau penghilang. Karena dengan saya ke kekafiran menjadi hilang. Ilmunya loh maksudnya. Dia terus angker wong kafir buat mata ini. Ben wong kafir hilang. Wong kafir orang mati satu sadunya guys mati se. Tetap tidak yang dimaksud itu dengan ilmu apa? Dengan apa? Ilmu. Ya saya ulang lagi ya. Makanya yang sekarang namanya jelek, misalnya jeneng mau ditegur Sumanto. Ya misalnya ya kamu kok punya anak-anak Sumanto gak apa-apa. Suruh aja ngajar ikhya terus. Nanti panggilannya di mahsyar, wahai pengajar kitab ikhya, wahai juara MTQ. Nanti panggilannya seperti itu. Tapi kok tetap mangan balung misalnya. <laughs> Nanti panggilan deh, wahai pemakan. Karena alam ini mangkul, jadi ada ada apa harapan untuk merubah status. Jelas ya, paham gitu. Nah, Nabi alam wis alam mangkul yang milihkan Allah Subhanahu wa taala. Tentu apa yang terjadi pada beliau adalah status yang permanen dan nyata. Memang jenenge Muhammad dan perilakunya benar-benar terbukti tapi kalau orang lain mungkin kan gaya-gaya nanto namanya baik tapi kelakuan dia gak karu-karuan karena boe gaya jenenge mau gaya-gaya nanto. Kan banyak nyun sewu di Jakarta di mana-mana. Ya di mana-mana namanya keren Ghazali tapi kelakuan kelakuannya belas gak Ghazali misalnya. Ya, seperti saya misalnya saya ini kan dulu karena bapak saya misalnya pecinta Bahutin Naksabandi nama saya Bahutin Naksabandi. Nah, semua orang alim kan nama Asnawi dulu orang alim alimnya orang Mekah. Madhab Syafi'i itu Asnawi. Terus ditiru sama buyut saya kudus namanya Asnawi. Pak alim tenang. Saya kira banyak Asnawi yang masih waras. Ghazali ya banyak yang waras, yang gak waras yang mulai banyak juga. Abdul Qadir Jilani yang waras ya banyak, yang asli waras tentu, yang asli waras. Yang mulai duplikannya yang waras ya banyak, yang gak waras ya banyak. <laughs> Lalu aku mangkal be Mustafa, aku jadi Mustafa, aku rada kurang ajar jadi <laughs> Mustafa itu alam lakop, orang yang dipilih jadi Mustafa. Sebenarnya itu hanya nabi. Liane ya KW-KW ini wae ya. Ya ana sing apik, ana sing kabat ya. Tapi saya sebagai cinta buta be Rasulullah itu nggak suka kalau orang yang saya cintai disaingi gitu. Makanya kalau rati dendam, bagaimana mau ikut ikut dok masalahnya itu dok. Tapi saya sebagai orang alim tahu niatnya apa kok tak mantel ya akhirnya ya toleransi, no? Toleransi. Ya sudah akhirnya tengah-tengah final hope wal di gitu, gitu, antara seneng dan ini. Karena tadi bagi orang fanatik itu kalau yang dicintai dicatat itu nggak terima, apa? Nggak terima. Tapi masalahnya sing nyatu tuh niatnya ya tenan tafaul. Ya sudah. Kue terima misalnya wong jenis kalau kau jalan itu bawa ngamen gedaan. Eh jajal. Iku idolamu Sultanul Aulia duplikatnya amen apa? Gedaan. Kayak ridho. Eh jawab, nak ridho ya kebangetan. Tapi kayak ridho yuk ya keliru. Jenak doiku ya tafaul. Soalnya soben kusno Khotimah sing rasa apa? Akhirnya ya benal khub wal fudiyas. Ya ana senenge ya ana gedimbar ora wis. Ya sudah seperti. Aku di konco, di kaji mu'in ora pati paham. Saya ini dari kiai. Mana aja nanti apa? Tom Badawi. <laughs> Gara-gara nih mu'in orang ulama jenenge Tom Badawi. Jadi dia, gus jenenge kok asik, api kira orang kembaran. <laughs> itu surga. itu jenenge ulama, ulama non Arab. Jadi apa? Tom Badawi. Saya anak itu <laughs> nyai tangga-tangga deh. Seneng kok ngono kok. Padahal nemuin ada nama itu siapa? Tumbat. Orang Indonesia itu, eh Satibi. Banyak orang Indonesia namanya Satibi itu ahli kiro asapa. Kurtubi itu ahli tafsir. Ini gitu kan? Kurtubi. Indonesia keren. Seto, terus ilah Jawa jadi Seto. Itu orang keren. Gak ada satu kampung yang satu kampung alim semua kayak kampungnya kaum Sato. Yang ngarang Anatul itu marganya Sato. Karena ilah Jawa jadi Seto. Wah itu di daerah saya banyak wali Seto. Ya satu itu tulisannya, tapi dibocok. Jadi ini ini cerita ya. Jadi salam biar sampean tahu. Nah, Quran itu ketika mensifati dirinya termasuk seringnya pakai alam mangkul. Quran mana nih bacaan? Memang Quran itu dibaca. Kadang disebut kita buah karena memang tuli tulisan. Kata banyak tubuh kita ban karena bentuknya tulisan disebut kita. Karena terbaca disebut Quran. Karena itu mukjizat Quran disebut ayat ayatullah sebagai bukti-bukti eksistensinya Allah Subhanahu wa taala. Ya jelas ya. Jadi nama itu hampir semuanya itu apa mangkul apa? Mangkul. Kalaupun tidak mangkul itu karena merujuk asal usul. Kayak surga namanya apa? Surga itu sebut roy. Jannah kan? Karena banyak pertamanan. Neraka yang kamu minat ke situ namanya apa? Nah, karena banyak apa? Api. Jadi kamu tidak usah masuk ke sana. Kan sudah tahu namanya Nak mlebu ya kebangetan. Mulane nak ngombe rokok ya banyu molak-malik lho magunane wis panas banyu ora molak-malik piye. Ya normal kan. Paham ya? Ini penting saya utarakan supaya nanti tidak menjadi debat fakih yang kampungan ketika fakih itu dikembangkan oleh para ulama karena merujuk kata mangkul tadi. Nah, sekarang banyak orang nggak senang ngaji tapi senang Islam, sunnah Rasul, sunnah Rasul. Itu keliru. Kelirunya begini. Justru sunnah Rasul itu orang boleh mengembangkan agama asal tidak bid'ah ya tentu asal. Karena memang sebagian adatnya Nabi ini maknanya itu sudah mangkul, sudah apa mangkul. Misalnya haji maknanya apa? al kostu tujuan. Umroh itu maknanya no. Dengerin ya, saya ulang lagi ya. Haji maknanya apa? Tujuan. Umroh maknanya ngeramein, ngeramekan. Makanya disebut pengurus takmir masjid, maksudnya yang meramekan masjid. Maksudnya ya randang dutan, maksudnya ngeramek itu ya masjid ya masjid itu diramen no ya nganggu deres, nganggu ngaji. Nah sehingga pertanyaannya ulama, apakah saat masuk masjid haram itu wajib wah kudum apa enggak? Ya ulama tetap bilang itu sunat, sementing Ka'bah itu kelihatan dikunjungi. Maka menjadi dosa kalau seseorang mampu tidak haji atau tidak umroh, berarti dia tidak terlibat meramaikan masjid haram. Ini alhamdulillah yang grup ngaji di depan ini sudah neng Mekah keren termasuk lelupan kabeh terus. Masuk baju kula wis neng Mekah. Bangun kemarin saya ikut melepas saya ke Mekah. Ini tahun ini transit paling banyak keluarga kula haji. Bojo kula bulik-bulik kula misanan tuh haji. Kula gentenan kok abot ngaji. Jadi kula ditawani kaji. Apa jane dadi pegawai kaji, wae ngurusi wong-wong kaji. Kula sebenarnya kapan-kapan aku juga kaji sing. Tapi kalau wis kaji, kapan-kapan Yes, ya, Penting nak kangen hati. Tapi ini gini betran nih, sing arab-arab lagi do kaji nih. Saya ulang lagi ya. Haja yahudu haja. nih apa? Al-Qasdu. Ngono ya. Umroh nih ngeramen. Tawaf nih muter. Nah sehingga sa'i, rumah tenan ya. Sa'i itu di bahasa Quran nggak ada, yang ada tawaf. Coba ya dengerin ayat apa? Inna sofa wal marwata min saa iril Terus faman hajjal beta awi atamaro fala junah alaihi ayat tawafa bima. Sa'i itu kalau di kan sa'i. Lari-lari kecil antara sofa dan. Tapi di Quran itu bahasa sa'i gak ada. Gak ada bahasa apa? Tawaf. Kenapa dikatakan tawaf? Karena kalau ngitari sesuatu bahasa Arabnya itu tawaf. Karena siklusnya begini, dengerin ya. Ini misalnya sofa. Ya ini sofa, ini marwah. Rata-rata orang sa'i dari sofa itu agak ke ujung sini. Agak ujung barat misalnya serayat ke sini. Terus kan agak muter begini. Agak muter terus kembali lagi ke sini. Intinya mahal dahab ketika dari sofa ke marwah di satu titik. Dari marwah ke sofa ke titik yang lain. Jadi kesannya membentuk ling lingkaran. Nah berhubung lingkaran disebut tawaf muter. Malah istilah Quran fala junaha alaihi ayat toa Dikatakan sa'i, sing jenenge sa'i ku agak keras. Kalau kamu melaku biasa, bahasa Arabnya apa? Masa, apa? Tapi kalau maku agak keras, namanya sa'i. Lah jalannya sa'i itu dianjurkan agak keras. Maka bahasa Arabnya sa'i. Bukan masyu, tapi apa? Jadi semua ini mangkul. Dikatakan masjid karena apa? Tempat sujud. Dikatakan musola karena tempat sholat. Ngono kok geger. Kampung NU ramu tuh, wah kayak masjid, kayak musola maunya apa? Ya maunya supaya tempat sholat banyak kok. Kok geger. Ya mereka ora roh tapi seneng Islam. Wajib. Sawang dimangkeli oleh seneng Islam tenanan, didukung gobloknya ya tenanan. Jadi angel terang. Kok protes, kok protes perkara atas Edo banyak. Apa? Masjidnya satu banyak. Sehingga sholat itu tidak fokus di satu titik satu itu sebetulnya malah bagus untuk daerah tertentu, meskipun buruk di daerah tertentu. Ya lihat konteksnya. Kalau daerah pesantren bau bagusnya banyak musola. mereka kiai be kiai nak imam sungkan-sungkanan. Nah misalnya lo tuh sama jamaah ada masjid jamaah tuh imam rai-rai Mustofa nih. Ah. Apa yang ngimami meriang cok keliru kabeh. Nah aku yo ngaku aku gue sakai akeh ambisi jadi imam bangku nih Wong kalau rasa imam semulia kok ngerebut status imam. Iya nak pangeran darani kalau wong alim imam, nak darani wong rakus. Mana cari bapak iku, cara bapak istiqomah ya apik, tapi nak keterusan ya elek. Itu jenis ngangkangi, ra istiqomah dari ngangkangi. Lu banyak loh alumni pondok nganggur gara-gara imamnya masjid istiqomah. Sehingga tidak ada kandidat yang bisa mah masuk. Lu kecuali istiqomah mulang, lah anak ono sing wani, aku tak pensiun. Tapi, tapi syaratnya level loh. Karena kalau ilmu itu kan kompetitif, memang ada kriterianya. Nah imam masjid kan gampang. Asal Fatihah muni kan selesai. Mau iku-iku wae diulang-ulang. Nah nak maca kitab tiap hari ganti bab. Nah sing ganti gak kredibel ilmu nentek rak macet. Tapi aku lah ya siap diganti. Ayo sing siap ganti ngaco. Tak gaji yakin. Tapi nak sekali sholat tak lebok rokok yakin. Lu rokok Kang, maca hukumnya Allah Rasul salah taruhane. Aku ratri mau dibaca KPK rokok gusti ku. Sini sini uang mau kitab salah. Aku usul yang paling jeru. <laughs> Oh iya isen iya, dong, iya, iya. misal pengganti nih Pak ternyata goblok kan muruh aku. Gitu. Jadi plus plus nanti. Ya ora krana dendam, tapi engko tak safati, engko nak kesuwen ya. Gue <laughs> lucu-lucunan wae Nah ini penting saya ngaji itu. Sehingga ketika ada generalisir satu madhab itu bukan bid'ah. Makanya saya tuh heran sama madhab sekarang. Setiap kreasinya ulama kok diarani bid'ah gue piye. Sebagian alam itu sudah mangkul. Mulai ngaji tuh benrok. Mangkul itu lafat yang bisa digeneralisir berdasar makna. Kenapa? Jadi di zaman Imam Haromen, itu ngedikan gini, andai kan orang jamaah di satu kampung pada satu titik, maka kota lagumul imam, imam masih boleh merangi. Karena harusnya jamaah itu fi amakina mukhtalifah di tempat yang beda-beda supaya jadi siar. Kalau nanti nerang noniku, ini bukan berarti saya bela madhab tertentu ormas. Saya tidak punya kepentingan bela ormas tertentu, enggak. Saya ini bela ilmu, titik. Saya itu bela ilmu. Misalnya begini ya, kamu ini sama jenis berduaan ya. Neng ini sik ana gereng terus, ngerti ke gereng, Gon gon pring-pring apa napa gereng? Sing disone serem, sing biasane gone gerduwe apa? Apa? Ya? Biasanya neng wet mus, sing kancamu itu biasanya neng neng. Apa jadi? <laughs> Gak layu ya, sing wika sing seru, keren nah corone. Apa gak bisa? Ringan pokoknya ringan terus spring sing. Nah, ini kan ada sana masjid berduaan di sini nih. Belakang ini kan ada masjid berduaan. Itu ada kan jamaah hanya di sini. Kan kalau ada adzan kan setan lari. Dia ini saya masuk yang gereng kan. Neng ingin. Tapi nangkono pasang dipasang musola, neng pojok-pojok pasang musola, Melayu bingung. Deh. <laughs> Karena apa? Di mana-mana ada adzan. Tapi nak neng masjid tok sitok kan adzan kan ah gampang kelari sana dulu itu. Nanti kembali. Makanya setan-setan di daerah pesantren itu saya yakin wes setruk karena lari kemana-mana itu. lari kemana-mana tuh diadang apa? Adzan. Adzan ini bare boleh bocah deres. Kadang pujian. Eh masalahnya pujian ya bid'ah. Baradan karepe santai-santai, jebule ada wiridan. Jantungan meneh kan. Tapi masalahnya wiridan yo. Tidak. Jadi ini banyak yang menyenangkan setan sebenarnya seorang kritik-kritik ini teman. Jadi makanya ingat ya, sebagian ilmu itu mangkul. Mangkul itu ya tadi sumia masjidan mergo mahalus sumia musolan mergo tempat sholat. Jadi punya nama-nama ini normal saja, tidak perlu dikritik. Nah kecuali musola yang berdirinya sudah nuruti nafsu. Moh tiga ini wong liya terus gawe musola dewi. Lah itu nafsu. Tapi kalau berdasar kebutuhan karena tadi laisali alimin ayu kolida aliman akhor. Memang antar orang alim kalau ketemu satu majelis itu mesti sensitif. Itu sudah sunnatullah apa? Lu sunnatullah. Jajal misalnya ono mursid mulang ning masjid. Saking tawaduk saya ikut. Sebenarnya saya ingin ikut. Secara nurani saya ingin ikut. Tapi kan bisa akhir mursid. Kak bebas ya. Waduh nunggu sebaran. Oh mesti meriang, tak jamin. Wah ini orang orang kan orang urusan sombong sombongan. Lu saya pernah karena ini bukan sombong. Pernah di masjid Jamek Tuban itu ada acara. Yang isi kebetulan teman saya zaman sekolah di Sarang. Itu ke, saya pas itu ya main saja sama anak saya karena saya sering dolanan di Tuban, main keluarga bapak saya di Tuban. Keluar ketemu saya salaman. Lu kus kene kene wis suwi. innalillah musibah. <laughs> innalillah musibah musibah Gus. Ya ngrungokno ngajiku gak aku seneng alhamdulillah. aku terus tapi sebagian guru waduh. Jadi sebenarnya saya ingin tawaduk. Lalu aku berkali-kali saya ingin tawaduk. Sebenarnya saya ingin ngaji. Kalau ada kiai yang mau sama sih ingin ngaji. Tapi sing wani sopo itu. Akhirnya mengaji Mbak Mun, Bapak, karena itu yang berani. Saya masih sering datang ke Yai konsultasi, masih sering, sampai sekarang. Masih sering ditimbali, dijak ngaji, masih sering. Tapi masalahnya hanya Mbah Mun sekarang, bapak sudah meninggal. Tapi kalau ada kiai pesaing, saya Gus saya datang. Tidak mau salah tak lawan. <laughs> tak anggap hoax. Oh tak lawan. Tak tahu kok izinan apal Quran binten. Tolong jus, aku tolong pulang. Lereni. Misalnya mulai nanti khatam binten. Dari nanti khatam, aku tahu khatam. Oh, Gentenan tak ulang betul tetap. Karena ini enggak profesional, <laughs> enggak profesional. Goblok sih mulang mau ngalim ini enggak. Itu salah dalam hukum manapun. Tapi jangan kira saya ada ingin ngaji ingin. Makanya saya sering makmum di mana-mana makmum. Karena saya ngaji sama orang lain tidak mungkin, mesti mereka sungkan. Maka tawadu saya tak wujudkan saja di makmum. Di mana-mana saya sholat tuh makmum. Wiling-wilingan bahwa saya siap ikut orang mukmin. Kan sholat lebih ringan kan lebih gampang. Karena gelem harus mulai ikhya, balik ikhya aku tak balik ngaji. Enggak ngarep aku tak jamin. Orang mau pertama wis salah. Kolal Ghazali, gue salah. Gue sing coron aku bener Kolal Ghazali juga. <laughs> Kayak gue nisbat, gue narupa ya. Kolal Bukhari juga sih buatan Kolal Bukhari. Semprit terus. Kenapa? Semprit. Daripada mari fitnah, sudah ya, usah ngaji. Tapi yang jelas itu bukan karena keangkuhan. Karena tidak ingin ganggu orang. Kenapa nggak ingin? Banyak loh tonggo-tonggo Gus. Nah, untuk kan sering ada pengajian di daerah saya. Itu saya jarang, pasti diundang saya itu kiai, tapi saya nggak pernah datang. Itu jangan kira saya sombong. mubaliknya sebelum acara itu datang ke saya. Gus tenang, sud kocak. <laughs> Sing sowan ku mubalekin. nanti saya bed ngundang tapi mubaleke saya Jadi mesti pesene Gus tenang sud kocak sama itu kok gambar aku iya, yakin gambar kulo. Ya ora ngono. Ini tak pidatokno yang bukan jenengan terus sorok jenengan terus piye. Kenal ke sahu ben som mlebok ya ya. Kadang sing wis ya. tak kok. Gus ning omah ngono tak udang mboten teko guys. Wong kiai niku mah ya mulang aneh-aneh. Sebenarnya bukan karena mulang di rumah, memang ada mubalek yang pesan tadi. <laughs> yang pesan itu. Dan makanya KB itu proporsional apa? Saya ulang lagi, ini kembali ke mangkul Mangkulai. Mubalihun maknanya orang yang menyampaikan karena balagha yubalihu tablihun. Terus penyampai itu disebut mubalih. Semua itu ada, makanya imam dikatakan imam karena panutan di depan, maka disebut imam. Orang alim jemeningnya juga imam karena panutan dalam el ilmu al imam al ghazali itu bukan imam sholat tapi imam panutan ilmu Tena Imam Mustafa, Imam Maghrib, orang <laughs> Jadi itu semuanya itu ada. Ya, ya makanya, terus sekarang ketika ilmu digeneralisir dari bid, bid itu kacau. Karena ilmu itu pasti tergeneralisir. Karena ini lafat ini lafat sing selalu melahirkan satu model. Karena memang lafatnya umum. Umum dari alam manghul. Ah, jelas ya? Dan misalnya sunnatu Rasulillah mana ini perilaku atau ilmu atau rumus yang pernah dikatakan Rasulullah. Di antara rumusnya Nabi misalnya yasiru wala tuasiru. Bikin mudah jangan bikin susah. Sehingga kita-kita sebagai ulama ya gak wajib no wiridan. Supaya gak wiridan ya monggo. Tapi yang menyariatkan wiridan bang bar sholat langsung habenan ya dok. Wiridan ya sudah gitu aja. Tapi yang kubu sebelah nggak wiridan nggak ada hadisnya. Masa tukang kritik itu ya gak ada hadisnya. Nabi tidak la'an, tidak tukang kritik, tidak tukang laanan. Tapi terus kowe kiai mursid terus semangat wiridan, santri ku nak ra wiridan ra santri ku iku ya keliru. Kowe nabi tapi ya gak aturan, wong pangeran no kowe kok. no. cara kitab Sulam Taufik kriminal besar ijabu malam yajib mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu kriminal besar dalam ilmu fikih. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib karena berarti musyarak bikin syariat baru. Makanya di pondok saya itu saya seneng sebagian santri wiridan, sebagian malah tak kandani sing rada guri, nak ben bubar bubar. Ya sunat ben guling-gilingan agak wajib. Nah dulu ngaji di sarang imamnya sudah bah muntus separuh musola bubar. di boyo saya berkali-kali makmum ya separuh masjid bubar guling-gilingan nak wiridan tidak wajib. Tapi separuh ya ikut wiridan, guling lingan nak wiridan sunat. Atau yo ya pondok-pondok sing fanatik wiridan, wiridan koyo berdoain itu ya berat. Ono sing wanti wiridan, wiridan kita, tapi orang anti HP. Bar salam wiridan ra tapi nyalakan HP. Oleh, lha iku hadis endi. Misale takok-takokan hadis. Wong wong ora usah ngono biasa wae. Kaya kula nus biasa wae. Ketemu sampean yo seneng, ketemu saya biasa wae. Ngene-ngene titipane kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengkaji Nabi PK Buddha itu umat umati e umat. Jadi tinggi penggalian Nabi ku umat. Lan kula gerape muangkel sama ora situ. Ngereling hati umat di umat wadah. Mangkel nolah di depan gajeng. Karena mangkal loh, ku. Tapi iya. nah. Tulang ini ya Allah, ya orang berita alim topo. Terus nandingi aku tau nak partai politik loh, pinter. Gak kader pinter, ketua umum dia anak buah. Kang sedelok wis digusur ketua umum itu. Mergo anak buah luwih pin pinter dadi cepet gawe generasi ku cepet. <laughs> Kiai ku kelambatan. Partai politik ketua umum biasa gak dikisir anak buah Berarti cepet nggak kan, oleh gawe minterno itu. ini bodoni ora ora pokoknya terus cepat minter. Gusur kadang ketua umumnya di apa? Digudet. <laughs> Iku pinter tak goblok. Pinter tapi madorot. tadi <laughs> pinter tapi madorot. Ya. Ya jelas ya, jadi namanya Nabi dipilihkan Allah. Makanya kayak juga kaget nak ono orientalis bilang nggak ada di Taurat itu kata Muhammad Ahmad. Muhammad Ahmad tuh kata mangkul apa? Kata mangkul. Mana nih mangkul tuh maknanya. Dan di situ memang ada makna-makna yang jelas menunjuk ke Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya terus bener. Ya setelah lah pangeran gawe bingung. Terus masalah salah ini yang Ini yang berputar. Nabi itu kalau salah itu tidak kayak kita. Kalau kita kan salah beneran. Ya salah beneran ya salah bakat. Jadi kira kepengen salah ya tetap salah. Jadi bakat itu salah. Tapi kalau Nabi salah itu memang Allah supaya nanti jadi syariat. Kalau Nabi nggak pernah salah maka syariat ini nggak akan terjalan. Misalnya Nabi Yusuf pernah ditetir sekamar dengan Zulekho. Ditetir sekamar dengan Zulekho. Ya sama rasa takut cara dia gue sekamar gue mesum temen gue, itu ditetir. Apa? Ditetir ngene Nabi Yusuf ditetir dadi cah dalam Cah dalam artinya sudah di dalam ruh. rumah. Mungkin pas ngerusi spray. Sebenarnya Nabi Yusuf atau mesti fangguan dengan Nabi Yusuf. Seorang setengah bayar mesti minat. Uh, singkat cerita Zulekha tertarik terus narik Yusuf ke kamar terus ingin dijak begitu. Yusuf gak mau terus lari. Ya sudah, akhirnya kita punya syariat. Syariat ketemu setengah bayang sahabat adalah lari. Ya sudah seperti itu. kau rasa bayang no, Nabi kok sak kamar mbek wong wedok itu didesain Allah sedemikian rupa supaya ada syariat cara lari, cara mungkin hanya diceritakan sub lari. Nah, kemudian yang namanya lari itu namanya lari itu kalau mau dijambak atau ditarik mesti kena kamis yang belah belakang. Nah, itu beda dengan anak Yusuf nakal, posisinya madep, berarti kena kamus yang nah, depan, berarti minat. Makanya itu yang dipakai ukuran ingkana komisu kudaming kubulin fasodakot wawa minal kadibin wa ingka komisu kudaming tuburin ya fakadabat wawa minal sodikin. Jadi jadi sebetulnya ilmu reskrim atau ilmu kriminal itu sebenarnya ya ada di Quran. Kalau yang namanya orang lari, terus ditarik mesti kena belakang. Berarti bukti Yusuf lari menghindar. Tapi nak misalnya Yusuf di situ ngapain? Suwe. Paham ya? Makanya ilmu kriminal berdasar forensik itu sebetulnya gampang, maksudnya bagi ahlinya gampang. Makanya Nabi di sini seneng gojol-gojolkan. ke Nabi tapi ya pinter tadi. Anak Nabi Yakub itu pinter kafe. Ketika sudah menyemplungkan Yusuf dia bahwa ya batil jub, nanti bilang ke bapak bahwa dia dimakan serigala. Nyari hewan, entah hewan apa saja, terus darahnya dilumerkan ke bajunya Yusuf. Ya, terus ayo datang pura-pura nangis, masukkan wajah ala komisi bidamin gatif. Dan sudah mereka datang Isya kun di waktu sore sambil apa? Menangis. Jadi so, coro drama sempurna. Tapi ketika dia cerita ini Yusuf kita main terlena terus kemudian dimakan apa? Nabi Yaakob delok baju ternyata utuh. Jadi nanti aku boleh gosong. Cek berperadabannya serigala itu. Mau makan anak saya aja bajunya dicopotin dulu. <laughs> Jadi masih betapa berperadabannya. Cek api eh, akhlaknya serigala itu maksudnya apa? Apa mangan anakku wae. Eh. Kelabinnya dicoplok isi. Terus dari dulur-dulurnya Yusuf, mau kok lali ra diwek-wek sih. <laughs> Iya kok iso lali Makanya tadi mitos apa kejahatan tidak ada yang apa? sempurna. Jadi dia kau utah. Jadi manja dia utah murah orang surga. cek dari Nabi aku cek sopan ya, wah oh. surga lah itu. Apa mangan wah oh. anakku kuai babi ini dicoplok. Jadi itu bukti. Makanya data forensik itu ya ada di Quran. Yang satu cerita siapa Yusuf, yang satu cerita siapa Yakub. Nah, tapi semua nabi itu didesain salah. Makanya masyur hadis apa lo hadis ini? Ma kuntu ansa walakin unassa li asunna. Nama? Ma kuntu ansa walakin unassa li asunna. Tentu salahnya Nabi udah kayak terus nyuruh jauh zina maling itu ndak. Mesti salah-salah dalam manhat. nggak mungkin Nabi itu maling atau zina. Salah dalam manhat. Misalnya gini. Nabi pernah kan sholat duhur. Kila asar. Makanya antara duhur dan asar. Keyakinan saya sih duhur. Ya. Tapi bisa aja asar. Tapi di semua riwayat memang kalau nggak duhur ya asarnya itu. Eh, Nabi sholat duhur gitu, terus setelah dua rakaat salam. Kira iso ngritik, Nabi kok sholat lali, Nabi opo. Mulai kira jadi kiai lali biasa wae Nabi ya tahu lali. Mulai kira sholat biasanya umumnya salah wong wong tambah atau kurang, umumnya umumnya imam imam. kurangnya dasar harus males sholat. <laughs> Gak tahu bonusi luar. Berarti ketoro ya mental asli deh. <laughs> Walhasil Nabi itu sholat hanya berapa? Dua rakaat. Setelah itu salam. Salam, Nabi setelah salam ya mundur. Tapi bukan berarti, oh, rawi wiridan itu rasa bayang nongono. Pokoknya Nabi bersolat itu mundur. Nah, cara endo sendiri cerita bersolat wiridan mulai. Nah, cara kubu sebelah ya bersolat, salam, salam, Ya, Raro model raro ya kok nepan nebak Sebenernya tadi. Ayo sebenernya tadi. Kode raro ya loh. Menawa nak kiai itu cerita Nabi bersolat wiridan mulai. Nah sing kubu sebelah bersalam betul bener ti. Waduh raro ya. Hmm, Ngono no, Jelas wiridan ora wajib. Ya haram. Nabi kondur setelah di pintu di pintu karena rumahnya Nabi kan apa eh, bergandengan dengan apa masjid lah di pintu ini sahabat-sahabat yang terdidik, hanya terdidik itu ya sahabat-sahabat elit lah, kan sudah punya akhlak. Yang kurang punya akhlak tentu sahabat awam. Uh, ya Rasulullah, aku siroti sholatu amnasita ya Rasulullah. Tadi sholat model baru, apa memang kau lupa? Kalau model baru baguslah, mulai besok kita sholat dua itu dua rakaat. Karena artinya kan nasamanso, ternyata sholat terkini itu dua rakaat. Makanya tanyanya aku siroti sholatu amnasita. Ini sholat duhur mulai menjadi pendek hanya dua rakaat dan itu bagus kan? Atau memang kau lupa Nabi balik kanan masih di pintu. Nabi masih jawab kullu dzalika lam yakun itu semua agak terjadi. Terus Nabi ragu lagi kembali ke mihrab. Mihrab itu ya kira-kira imaman lah. Terus menghadap faqala alal hadirin menghadap Ahakun hudul yatin apa yang dikatakan yatin tadi benar. Nah baru akabiru sohaba, sahabat papan atasnya jawab semua. Naam ya Rasulullah yang dikatakan Duliadin itu benar. Tadi engkau sholat hanya dua rakaat. Nabi lalu takbir hanya menambahkan dua rakaat. Ya sudah terus selesai. Itu menjadi satu ilmu bahwa seseorang yang lupa dalam sholat cukup menambahkan dua rakaat. Dan kalam omong-omongan di tengah-tengah sholat dengan kasus seperti itu tidak membatalkan sholat. Yaitu itu jenis apa? Makuntu ansa walakin unassa li asunna. Saya itu tidak pernah lupa, tapi sesekali ditektir dilupakan sama Allah supaya bikin sunnah. Kodok juga pernah, kodok itu dosa besar, tapi Nabi pernah kodok sholat. Eh, suatu saat dalam perjalanan Nabi ngendikan gini, ya Bilal saya ini ngantuk sekali. Sudah setengah empat pas itu dalam permainan riwayat kira-kira setengah empat. Eh, terus kata Nabi, ikhla ala nalel, ya Bilal kamu jaga saya. Saya nanti kalau subuh bangunin. Kata Bilal, ya Rasulullah silahkan sare istirahat. Kita Bilal yang jaga. Nabi sare betul. Terus Bilal tahajud. Semalaman tuh tahajud. Setelah tahajud, jadi Nabi ini sare, Bilal tahajud. Nanti tahajud, terus aku mau luhur. Tahu ada cerita santri ini tahajud, kia ini turu. Nah, makanya aku ojo ya Gus kok surat tau tahajud. Aku anut riwayat Nabi sare, <laughs> Bilal tahajud. Kowe kok iso ngaji kok nyuwal wong iso ngaji. Mulanya Seneng kok nyual wae ngono aku. Kabeh tareh di hadis-hadis Nabi Sare Bilal. Aku anut iku. Dadi aku turu Mustafa. Mau gajarane tetep pakai aku wae. Wong ilmune kok aku kan tentu royalti no. Royalti, royalti ganjaran maksudnya. Ah, setelah Bilal apa? Eh, sholat tahajud beberapa saat itu keturun bisa. Keturun terus kita kata-kata semua riwayat hadis Fama ekozotni illa samsu atau illa harus samsi. Kita tidak terbangunkan kecuali oleh sengatan matahari. Ya, kalau sampai nyengat itu kan kira-kira sampai setengah delapan atau jam berapa sudah agak panas. Tentu nggak bisa jadi dalil. Kalau nuruti sunnah Rasul sekali-kali kodok dong, seperti Nabi kan gitu. Kalau kamu ingin persis Nabi, kali-kali kodok dong persis. Dan harus di gua dong, jangan hotel. Karena Nabi kodoknya di gua bukan di hotel. Aku pengen persis sunnah. Nabi. Uh, singkat cerita terus Nabi bangun, terus gojol Bilal. Nabi masih sempat ngentikan. Ya Bilal, kenapa bukankah engkau janji mau membangkankan kita? Tapi ya, Bilal santri yang tinggal gue sebeling. Yang tinggal jadi ini. Aku dani ma aku Saya ngalami sesuatu yang seperti engkau alamin. <laughs> Berarti maksudnya <laughs> Nabi gue mas. Santri repot. Santri itu parah. Jadi Murah usah takok nol ya Nabi. Apa yang saya alami ya persis aja dengan wong jinan si Nabi ya kau tuh balik kula. <laughs> Mulane ada ana santri beling cangkem elek itu biasa lah itu kunane kuno yang, kulo sering dibantah Mustafa tapi ya orang tak guyu nol anggapnya Bilal Sani no. Bilal. Wong irenge ya sepodo melarate podo. Suarane ya rawuh. padha. Bilal suarane apik mau kue kue. kowe elek. Bilal saat sadan uang nangis kabeh nangis baru, aku ya kan uang nangis kena serono nol tapi. Nah, terus akhirnya Nabi menyuruh Adan, salang lagi Nabi menyuruh Adan juga menyuruh komat. Akhirnya menjadi syariat, sholat kodok pun ya ada Adan, ada komat. Nah misalnya ada riwayat yang gak usah dan tetap ada komat. Intinya ada cara untuk melakukan itu. Biar carane Nopo? Eh, mengkaifiahkan sholat kodo. Itu ilmu yang nggak begitu penting. Itu ilmu kelas 2. Yang ilmu kelas 1 apa? Bahwa sholat itu betul terikat waktu, tapi bukan berarti kalau waktunya sudah keluar menjadi tidak wajib. Itu yang paling pokok. Yang soal tadi apa? E, eh, adan dan komat bisa tetap masalah sunat. Wilayahnya kalaupun iya tetap masalah apa? Sunat. Tapi yang paling penting apa? Mestinya kalau logikanya kan gini logikanya sholat itu inna sholata kanat alal mu'minina kitabem mestinya kan sekali habis waktu habis kesempatan sehingga harusnya tidak usah kodok langsung dosa saja nggak usah ini sebelum ada Islam loh sebelum ada fikih loh saya ulang lagi ya misalnya gini ngajinya Gus itu kalau malam jam 9 sampai setengah 12 orang datang jam 12 ngaji saya adalah di jam itu sekali kelewat nggak ada lagi Sholat harusnya akan gitu. Allah buka sholat untuk nerima sholat. Itu jam menerimanya itu setengah lima sampai jam enam. Sekali kelewat kan harusnya sudah hilang. Andekan tidak ada peristiwa itu. Apa? Andekan. Paham dong ya? Gara-gara peristiwa itu akhirnya tersimpulkan. Jam sholat habis pun tetap wajib. Buktinya Nabi tetap sholat. Jadi nggak bisa dipraktekan kayak jam buka. Keter. Kalau jam buka dokter sekali kelewat jam kan ada sudah tidak bisa periksa. Ini kan jam Allah menerima sholat, terus kelewat berarti tidak usah sholat. Itu terpatahkan dengan cerita riwayat Nabi pernah kodok. Dong ya? Coba kalau Nabi gak pernah kodok. Terus ulama cara istiad gimana? Bagaimana kalau sholat itu waktu sudah keluar? Apa tetap sholat kodok? Apa tidak usah sholat? Gak ada sunnahnya, gak ada tuntunannya. Kan terus gitu. Ya, tak? Kalau gak ada tuntunan terus biasanya milih rasa sholat kan dong ngono. Kira-kira Saya ini sidi-sidi kan gak ada tuntunannya. Terus ya misalnya ada ada peristiwa itu, kemudian ada orang kok turun ngeblok lewat. Hukumnya gimana coba? Harus sholat pada waktunya sudah lewat. Apa tidak perlu sholat kayak dikiaskan praktek dokter tadi? Pikiran orang orang orang orang tuntunan orang hadis sih. Pasti ulama bingung kan? Kecuali yang PD goblok PD, tapi sing sing sing waras maksudnya. Karena wong goblok PD ku penak wae nopo. Ora tau ngaji nek ngomong fikih PD ini pol, saya jeneng bodoh PD-PD. Kan gak banyak pertimbangan, apa? Wong alim mesti mamang kan, apa ngomong kene ono hati siki ngomong kene hati siki kan terukur. Wong kan. Oh, kan pikiran, ilmu mulai ya sakmene iku Enggak misalnya enggak ada peristiwa itu. Kamu sholat, kamu kiaskan buka jam praktek dokter apa jam sarapan. Nah jam pakai kias dokter berarti sekali kelewat jam. tidak ada bisa. Nah, barokahnya hadis itu dan barokah lalinya kanjeng Nabi itu menjadi kita ngerti nak sholat terus keluar waktunya ya tetap wajib. Itu yang paling pokok. Itu artinya Allah ngerti kan ya? Allah neng kekasih we salah wae barokah. Nah, intinya kitab ini muji Allah neng kekasih salah wae barokah. Apa meneh gak salah. Nah, gak bener wae salah apa meneh? Salah. <laughs> Kowe ku bener wae salah apa meneh? Salah Emang. Ya Misalnya kayak istiqomah mami masjid, tapi istiqomah tanggangkangi kangi masjid. Ya kowe ku bener wae. Alah, kaya ana wong seneng silaturahim ngalor ngidul sowan gurune. Takokno bojone, men keluyuran nih Duit dikekekno kiai lali anak bojo bar. <laughs> Wis mulane kula salami templek santriku susah. Mulane kula nak salami templek wong sugih seneng. Ora kok perkara seneng wong sugih, relatif duit luwian. Lek nak salami wong melarat iki duit heroik iki. <laughs> duit nyawa ya. Eh duit jatah bleras ya disalamno templek kiai. Mulane kula Mulane kadang-kadang kue geman, gedeng kiai kiai tetep wong alim, wong alim sakjane kesunatane kiai malah kancana nung sugih. Dadi nak sing dikekno iku dhuwit luya. Tapi nak duit kaum Mustafa itu duit jatah beras. Iku rawan haram, perkara iku duit nyowo paham ya? nah, tapi baik itu uang LSM Rai iso ngaji, orang kiai kan suke suge kiai milih uang suge anti uang melarat. Masuk kasut itu orang ngono, dulu. dul paham ya jastri jutu bahaya anak ini nombor sodako kamu melarat ini duit-duit nyawa ini jatah sangune anak, jatah beras, jatah nah dia orang suge lo bolak balik sama orang suge tak juta, tak tahu kok ada, kalau kan kayak gitu, tak tahu juta kok ada ini duit parkir, terus kalau nak Jakarta seminggu yang tidak juta mau gue parkir itu mesti duit luian tapi kalau santri melarat salam tempel, ini ekor rudit terus kanjeng Nabi ku yo ya seneng Bilal, tapi akrabnya tetap abu Abu Bakar. Perkara ini nasi tiga Abu Bakar mesti duit luian, Abu Bakar itu wongsu. su. Jadi Nabi masih seneng Bilal, hijrah Nabi Bilal tapi Abu Bakar. Gak jawab ya. Mereka Abu Bakar sanggup sak kepes duit. Jadi iku jadi luia. luian. koin Nabi lah simbol mbok gowo kok akeh seneng kok malu ya akeh, aman kan. Jadi tiga lu aman. Terus aja Bilal. Dadi dadi maksude ngono dadi yo uang itu ngerti yo dadi nak urusan bab duwe itu tuh gak menghalal kok wong sugih. Mergo mesti duwe Nias yasaluna kamada yunfi hasil apa termasuk jawaban kulil afu afu nih sing luwi luwian. Ya. Jadi kalau aku disangoni Mustafa satu saya ya rodok haram. Rontok haram itu duit jatah meseli ya, anak, kadang anak ewato, kadang rong minyak goreng. Tapi nak si nyangoni misalnya pet, oh, aja pejabat contoh, suka apa gue suka. Wan pejabat kadang nyangoni order politik barang nggak repot. Wong suka, wong suka, wong suka sing rapat pejabat. Gue gue buat akal lah, lu kalau nanti, lu buatin sombong, kalau nanti dulanan gak jarak. Gue jelas raja jarak, wong suka tenang, raja jarak. Ketemu kalau teng, mau yang daerah tertentu, kalau sangoni emang juta. Kira tahu keramat kau ya aku, mulanya mesti aneh cara kowe. Ketemu raja-raja jarang ada aku lima juta. Eh tak kau. Yo kok iso? Kulo wong sugih, <laughs> ditiku dhuwit wakai. Gak zakat, boten Gus dhuwit luyan. Sama mon gedulanan mau mawon dhuwit luyan. <laughs> Jadi kulo luwe halal mesti lima juta tapi luyan. Jadi misalnya Mustafa lima juta kok salam rempel aku, mesti omai bertiga dek lima 5 tahun. <laughs> Yo mesti yo setengah haram loh. Masa kiai kok nampa hasil gadean apa? Rumah. Ya iku sirine kenapa apa Nabi yo seneng wong fakir tapi yo fi dalam satu momentum. Ya seneng wong sugih dalam momentum yang lain. Melani rapat perang Honda, ya Abi Abu Bakar, Utsman sing sugih-sugih. Bilal gak melo rapat. Tapi nak ada ngongkon Bilal. Ning kan wong gak wong sugih wae suarane rapat banter. Mulane jadi ya mesti jadi ki muadzin ya muadzin. Ya jadi apa? Bilal. Ini suara melek. Jadi akhirnya koyo Usman yo ya ora koyo Bilal. Yo ya ora lawala dan bahasa Arab yo. Ya jadi wong kudu ngerti, kan jogeman kritik kiai kok kancaran suge-suge tok. Malah normal ngono. Mergo misalnya wong suge daerah no Jakarta, kan anak bojone diting aman to ora? Ama, Nah wong melarat dari anak ini Jakarta telung dino. Mulai dipisoi wong akeh. Mergo jajan macul neng wong sugih. wes kadung itu, duwe. Melanggar gak macul wes diamo, Bojo wae tagihan wis musibah akeh. Ya ngerti ya. Jadi kabeh ku DL DLmu. Ora kok pepeh kiai. Lah kecuali kiai sing mancen nakal, mau kancaran sugih tok anti wong melarat. Nah ulama ndak akan seperti itu. Proporsional apa? proporsional. Jelas ya. Wah, jadi orang ngono. Jadi salah nabi, ya mau salah nabi, itu jadi sun. Nah intinya Allah itu ngendikane Ibnu Hajar Al sulani Allah cek seneng nih nabi ini, umpas salah ya jadi baru kah koyok kodok subuhnya kajeng nabi. Akhirnya kita tahu meskipun kodok tetap wajib so sholat. Ya. Alhamdulillah imilal mizanu mundalil mamabla korida wa sinatul arsh. Alhamdulillah min al-mizan wa mundali lamma mabla wa ridha wa sinadar Alhamdulillahi min al-mizan wa mundali lamma mabla wa ridha wa sinadar Alhamdulillahi min al mizan wa mundali lamma mabla ridha wa sinadar alhamdulillahi min al